dalam jalan yang diridoinya sehingga kita mendapatkan keridoan suatu tingkatan yang paling diidamkan oleh setiap manusia sebab dengan keridoan Allah itulah manusia akan selamat dalam kehidupan dunianya maupun akhiratnya kelak. muslimin dan pendengar yang berbahagia Nampaknya Penyambutan tahun baru 1991 Ini memang luar biasa karena apa kita mensyukuri bahwa kesadaran kita akan waktu yang selalu berjalan terus satuan waktu dari detik sampai ke menit sampai ke jam sampai hari sampai ke minggu sampai bulan sampai tahun menjadi kesadaran kita bersama bahwa waktu ini berjalan terus waktu tidak pernah mandek waktu tidak macam cara Ada yang mengatakan suatu pengajian semalam suntuk. Ada yang mungkin berada di masjid dan di musola maupun langgar memohon segala kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah tiga 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kita tidak tahu. Yang penting dalam umur-umur itu harus kita isi dengan berbagai macam amal kebajikan, amal soleh, amal yang punya nilai kebut timbangan di akhirat nanti sebabnya dengan amal solehlah yang akan menyelamatkan kita baik itu sejak alam kubur alam barzah sampai hari kiamat sampai di mahsyar ya sampai ditimbang sampai di balasi ini hanya amal soleh yang akan berguna bagi kita hikmah kita di dalam menyambut tahun baru 1991 Miladiah. Sebab di samping Miladiah, kita mengenal tahun Hijriyah yang masing-masing hitungannya berbeda, yaitu satu dihitung dengan peredaran matahari untuk Miladiah dan dihitung menurut peredaran bulan menurut tahun masing-masing kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Indonesia segala sesuatu mulai akte kelahiran, masuk sekolah dan sebagainya dihitung dengan miladiah. Ya, dihitung mulai Januari, bulannya, Februari dan seterusnya. Tapi dalam ibadah kita sebagai umat Islam kita menggunakan tahun Komariah, tahun Hijriah. Sholat kita hitungannya juga terbenam dan ya. Misalnya terbitnya fajar kalau mau sholat subuh terbenamnya matahari kalau sholat maghrib. Puasa kita juga dalam bulan Ramadan, tidak bulan April atau Mei. Haji kita juga dalam bulan Dzulhijjah bukan bulan Juli atau Agustus misalnya. Dari masing-masing kita harus menggunakan ini dengan sebaik-baiknya termasuk juga bayar zakat kita hitungan halnya hitungan tahunnya pun pakai hitungan tahun hijriah dan dihitung dengan perbedaan bulan yaitu tahun Qamariah. Baiklah kita lanjutkan Dari surat Al-An'am yang terpunyai sebagai berikut. Abdullah bin Syaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa man adla min man istara ala Allahi kadiban Au qala uhiya ilayya wa yuha ilayhi syaitan كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لعلكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم kita lahir dulu juga datang sendiri-sendiri tidak berbondong-bondong gitu. anak kembar pun juga lahir tidak bersama-sama bergantian dan kamu akan meninggalkan di belakang kamu yaitu di dunia apa yang telah kami karuniakan ya harta, istri, anak, pangkat semua akan kamu tinggalkan tidak nampak lagi, tidak ada. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan Allah. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dengan segala sesuatu yang kamu anggap akan melonjak akhirat. Saya tidak menghukum-hukumkan peristiwa tahun baru dengan ayat-ayat ini tapi kalau memang ada hubungannya itu masalahnya lain ayat ini menurut beberapa sumber ya, Imam kotadah ataupun Rasul itu sudah ada. Kalau Rasul itu wah, menerima wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Ini ada juga orang yang mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku menerima wahyu. Siapa mereka itu? Antara lain Musailimatul Abdul di Yamaha. ya di Semenanjung Saudi Arabia juga di Semenanjung Arabia juga kemudian Al-Aswatul Ansi ini di Yaman ngaku-ngaku sebagai nabi ngaku-ngaku menerima waktu juga Tulaiha Al-Asdi ya. Oh, Tulaiha Al-Asdi dari Bani Asad ini ngaku-ngaku terima waktu bikin-bikin semacam Al-Quran ya. ini orang-orang yang sedemikian yang ngaku-ngaku aku menerima waktu tapi sebenarnya tidak Allah tidak memberikan waktu apapun pada mereka dikabarkan kiamat adalah manisfaro Allah jadikan siapa orang yang dizolim dari orang-orang yang berbuat kedustaan ini orang tidak menerima wahyu mengaku-ngaku menerima waktu itu di zaman Rasul kalau sampai di zaman sekarang ada orang ngaku lima wahyu ini kedustanya sama saja dengan di zaman Rasul sebab kita tahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir ya beda barangkali kalau orang di antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi keistimewaan mungkin diberi semacam ilham bahwa besok tanggal 16 misalnya pecah orang teluk kalau orang memang betul-betul orang dekat dengan Allah itu bisa tapi itu jangan mengaku orang-orang ini lalu orang yang luar biasa apalagi mengaku sampai derajat Nabi itu nggak mungkin ya jadi ayat ini menurut Ikrimah dan Qatadah itu mengejek tingkala lima Kadzab dan kawan-kawannya itu yang menaku-naku padahal mereka tidak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. melihat orang-orang dalam di dalam menghadapi sakratul maut, menghadapi saat-saat akan dicabut nyawanya. Wal itu ayat ini malaikat memukul-mukul mereka. ini kesadaran kita hubungan dengan waktu juga, pergantian tahun, pergantian masa juga. Bahwa pada suatu saat masing-masing orang ini akan menjumpai, akan menemui saat-saat seperti itu. Saat-saat menjelang maut itu namanya dalam dasarnya Arabnya itu tuh paling tidak seperti di dilukai bahasa Jawanya tidak ada seribu pedang ya. jadi orang yang tidak bernyawa itu menurut hadis Rasulullah itu seperti dipukul, seperti dibacok dengan seribu pedang. Ya kita kebacok sedikit saja sudah sakit. Gambarkan, bayangkan. Kalau dibacok dengan seribu pedang, itu gambar nyawanya oleh malaikat Jibril ini satu keadaan ada keadaan yang lain orang-orang yang mati syahid di dalam perjuangan bisa jadi kutang saja ya. jadi kondisi orang itu berbeda-beda mungkin saudara-saudara muslimin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah menyaksikan orang yang hadapi maut keadaannya berbeda-beda ada yang memang sakaratnya itu sampai dua hari nggak mati-mati ada ada juga orang mati itu seperti keadaan orang tidur juga banyak ini merupakan suatu gambaran yang merupakan suatu gambaran akan keadaan orang tersebut kenapa kota obatan itu sampai dua hari ya mungkin dia kehausan haus ada yang kadang-kadang seperti orang tidur ini begini kita hidup di dunia ini selama hidup itu antara raga dengan nyawa ini bersatu saat kematian adalah saat terpisahnya nyawa dari raga ruh dari badan hanya saat itu saat, saat pisahnya ruh dengan badan ya keadaannya bermacam-macam orang mukmin yang beramal soleh dia sadar bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara kehidupan kekayanya di akhirat ya imannya kokoh amalnya banyak baik terhadap Allah berupa ibadah baik terhadap sesama manusia mungkin nama kebajikan, kedermawanan, kesetia kawanan ya ta'awun bil wa takwa saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan itu oleh Allah sudah dilihatkan apa pahalanya nanti di akhirat saat menjelang mau sudah dinampak menjelang maut apa yang akan diterima balasannya di hari akhirat sudah menampakkan suatu kenikmatan yang tidak pernah digambarkan dalam kehidupan dunia ya orang-orang yang begini ini ikhlas meninggalkan dunia itu ikhlas meninggalkan hartanya anaknya, istrinya kalau itu orang laki-laki kalau seorang wanita ikhlas meninggalkan anaknya, suaminya. Jadi meninggalnya itu mudah. Lepasnya nyawa dari badan ini mudah. Itu kita lihat kadang-kadang orang mati itu seperti tidur saja. Kadang-kadang nampak wajahnya seperti senyum. Itu orang yang mukmin imannya tidak mudah goyah dan amal kebajikannya amal solehnya cukup banyak oleh Allah dinampakkan ini balasan munafik di akhirat sehingga dia memisahkan diri dari raga si jiwa itu si roh itu dengan senang hati tapi sebaliknya orang-orang musyrik orang-orang kafir orang-orang yang dolim yang banyak amal kejahatan yang cintanya pada dunia melebihi cintanya pada Allah dan Rasulnya yang menganggap dunia ini segala pusat kenikmatan ya harta dinikmati dengan banyak banyaknya dan bahkan berlebih-lebihan sampai Isra dan Tarwir rezeki yang diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk kebajikan orang lain umur yang diberikan oleh Allah juga tidak digunakan untuk mengerti beribadah kepada Allah saat-saat menjelang kematian yang mesti ini akan menimpa setiap orang laki-laki maupun wanita dinampakkan oleh Allah ini balasanmu nanti yang berupa siksaan umur tidak digunakan untuk ibadah rezeki yang mestinya sudah mencapai nisab tidak dikeluarkan zakatnya sholat sebagai kewajiban individu wajib ain tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seluruhnya bahkan terhadap keluarganya sendiri tidak menyambung tali silaturahim semua itu dinampakkan oleh Allah apa balasanmu berbagai macam siksa sebab Allah ternyata tidak akan masuk surga ya, ditunjukkan bagaimana siksa neraka itu. sehingga orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang dolim ini sudah tahu balasan siksa itu begitu beratnya si nyawa ini mau melepaskan diri dari badannya yaitu gambarannya itu waktu istighfar waktu akan menemui maut akan lepasnya ruh daripada badan ini bisa disaksikan oleh orang-orang yang biasanya menghadiri saat kematian seseorang oleh karena itu di samping ya, iman kita makin kita perkokoh kita jauhkan dari segala macam dosa syirik hatta sampai riak pun kita jauhkan kita ikhlaskan hidup kita ini semata-mata untuk Allah ya kita berdoa setiap saat hawin alaina di sakratil maut ya Allah mudahkanlah bagi kami ini saat-saat sakratil maut ini doa yang setiap habis sholat kita baca Ya insya Allah kalau kita ini menghadapi dunia ini sebagai kehidupan sementara yang kita sadar bahwa kita akhirnya kembali pada Allah dengan tidak membawa apa-apa. Eh, Kirkaskan tadi, walaupun jitumuna puroda, kamu datang pada diwaris oleh anak ya, yang berhak menerima waris. Kamu akan datang sendiri hanya diikuti dengan amal-amalmu saja. Ya, inilah kesadaran waktu yang pasti menemukan saat kematian satu berhalanya bersama kamu tidak ada Dan tahu saya mendewan kami yang selain Allah atau harta pakas dan sebagainya harta dan pakas juga tidak ada bersama-sama kamu yang barangkali itu dulu waktu di dunia kamu itulah yang menemani kita saat kita kembali di sisi Allah. Wa jalla antum kuntum tasumun dan semua yang kamu budaya apa lakot apa yang semua terputus anak terputus suami terputus istri terputus nenek terputus cucu terputus harta terputus Tidak ada hubungan apa, -apa. dan semua itu hilang tidak ada harganya lagi setelah kita kembali sendiri menghadap pada Allah yang ada yang menemani hanya iman dan amal solehnya saja ya kecuali ada kecualinya sebagaimana hadis Rasul tadi sodakoh jariah ini membantu orang yang sudah mati anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya juga menggantu orang yang sudah mati yaitu orang tuanya dan ilmu ya, yang bermanfaat ilmu yang mengajak kepada jalan yang diri dari Allah yang dimanfaatkan baik untuk dirinya maupun orang lain ini yang barangkali akan dirasakan oleh orang-orang yang sudah mati oleh karena itulah kesadaran akan waktu, pergantian tahun dan sebagainya. Saudara-saudara Muslimin, muslimin, hendaklah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Waktu yang sudah berlalu tidak kembali lagi. Kalau sekarang hari Selasa, Selasa ini nanti hilang datang airku. walaupun datang Selasa minggu depan, itu Selasa yang sudah lain, Selasa yang hari ini sudah tidak akan dan yang kita hadapi ini pun sudah tidak akan kembali. Umur kita pun juga makin lama makin bertambah. Tidak makin muda, tapi kita makin tua. Artinya makin mendekati dengan janji-janji Allah di mana kita akan menghadap ke hadiratnya. Mudah-mudahan karena iman yang semakin kita perhatikan bukan iman kita berarti sudah kokoh, tapi kita tambah kokohnya dengan berbagai amal ibadah, amal kebajikan, amal soleh, harus pada Allah, cinta sesama makhluk Allah. Mudah-mudahan itu menjadikan bekal dalam kita menghadapi maut maupun menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Marilah kita banyak-banyak bertobat pada Allah fastaghfiru ilallah dekat-dekatlah kita kembali pada Allah dan wastaghfiruhu baiklah kita bersama-sama memohon ampun pada Allah terhadap segala kezaliman, keaniayaan, dosa, kesalahan di tahun-tahun yang lalu mudah-mudahan tidak kita ulang di tahun-tahun yang akan datang amal kebajikan yang kita lakukan di tahun yang lalu mudah-mudahan diberi jalan, diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa kita lanjutkan di masa-masa yang mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.